ta'ala selalu meliputi Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, insya Allah kita membahas uh, yang belum kita bahas tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang lalu telah dijanjikan yaitu tentang sembilan mukjizat dan sepuluh ayat Nabi Musa. Sembilan mukjizat dan sepuluh ayat Nabi Musa. Pertama-tama kita bahas dulu sembilan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat itu adalah kejadian besar yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para nabi dan para rasul yang mana kejadian itu adalah di luar kemampuan manusia dan di luar kebiasaan. Itu namanya adalah mukjizat. Sembilan mukjizat Nabi Musa dan sepuluh ayat. Adapun sepuluh ayat maksudnya adalah sepuluh syariat Nabi Musa. Ayat-ayat yang merupakan syariat beliau, ajaran beliau. Kita bahas yang pertama-tama sembilan mukjizat. Yang hal ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra. Ayat nomor 101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa sembilan ayat yang jelas, yang terang. Sembilan mukjizat maksudnya. Dan kesembilan mukjizat ini telah dijelaskan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Taha. Surat Toha mulai dari ayat nomor ke-17 sampai ayat yang nomor ke 22. 17 sampai ayat nomor ke 22. Juga di dalam surat An-Naml ayat nomor 12. Kemudian diterangkan oleh Allah panjang lebar di dalam surat Al-A'raf. Ayat nomor 130 sampai 133. Mari kita lihat ke sembilan mukjizat itu. Yang di dalam surat Taha mulai dari ayat 17 Allah berfirman. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Itu di dalam surat Taha ayat nomor 17 sampai 23 yang dibaca tadi itu. Kemudian juga di dalam surat An-Naml wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum qauman fasiqin An-Naml 12 Di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi itu terdapat dua mukjizat Nabi Musa yaitu tongkat dan tangan. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian tangan yang mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Ini dua mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Al-asa wal yad, tongkat dan tangan. Kemudian yang uh, sembilan mukjizat yang ketujuh ya, Dua berarti kurang kurang tujuh. Yang tujuh mukjizat itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya di dalam surat Al-A'raf. Mulai dari ayat nomor 130 sampai 133. Mulai dari ayat 130 sampai 133 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun dan sungguh kami telah memberikan eh, bencana bala kepada Firaun dan kaumnya dengan asinin yaitu musim paceklik musim paceklik tidak turun hujan, kering semuanya. Itu yang pertama. Kemudian wanaksim minat samarat dan kurang daripada buah-buahan. Buah-buahan itu sangat kurang. Jadi benar-benar mereka itu gagal dalam panen. Buah-buahannya itu kurang sekali. Di sini ayat 130 ada dua mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang ini merupakan ujian bagi Firaun yaitu Allah menimpakan kepada Firaun musim paceklik tidak turun hujan semuanya kering kemudian juga Allah menjadikan kurang buah-buahan buah-buahan kurang sulit didapatkan berarti sudah empat tadi dua sekarang dua empat Kemudian sisanya yaitu lima mukjizat itu ada di ayat yang setelahnya. Masih surat Al-A'raf ayat nomor 133. Itu semuanya disebutkan ada lima. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wal dama آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Di sini ada lima. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami kirimkan kepada Fir'aun itu At-Tufan. At-Tufan. apa itu maksudnya at-tufan? Ini perlu tafsir. Karena nanti kalau tidak pakai tafsir dikira nanti angin taufan. Padahal maksudnya bukan angin taufan. Ya, kalau kita dilihat di tafsir itu topan. Kami kirimkan kepada mereka topan di buku-buku terjemahan. Padahal kalau kita lihat di tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang dimaksud dengan at-tufan adalah Sailan سيلا جارفا zuru' الزروع thimar yaitu banjir bandang yang menenggelamkan ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, tanaman-tanaman mereka, dan buah-buahan mereka. Itu maksud daripada at-tufan. Jadi Allah kirimkan kepada Fir'aun dan kaumnya itu tufan, banjir bandang, rusak semuanya. Ini merupakan ujian bagi mereka. Kamu kafir, kamu di, diperingatkan oleh Allah, kamu harus sadar. Mau sadar enggak kamu? Kemudian yang berikutnya lagi wal jarada, wal jarada belalang. Yaitu Allah kirimkan kepada mereka belalang. Maksudnya apa belalang ini? Ai Wa arsalnal fa'a wa arsalnal jarada fa'akala zuru'ahum wa wa Kami kirimkan kepada mereka belalang. Lalu beberapa belalang ini memakan e, tanam-tanaman mereka, buah-buahan mereka, bahkan pintu-pintu rumah mereka, bahkan atap-atap rumah mereka, bahkan pakaian mereka dimakan semuanya oleh belalang itu. Ini ujian. Fir'aun diingatkan oleh Allah supaya sadar, ayo kamu sadar. Kemudian wal kummala, wal kummala yaitu kutu. Kutu. Maksudnya apa kutu di sini? Ai wa arsalnal kummala الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات Allah mengirimkan kepada mereka kutu, di mana-mana kutu. Kalau tadi belalang ya, di mana-mana belalang itu banyak. Kalau ini kutu, di mana-mana kutu. Yang mana kutu ini merusak buah-buahan dan menjadikan hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan mati. Diserang oleh kutu. Ya, hama, semacam hama itu kutu ya. Jadi hewan-hewan kena kutu itu mati, tumbuh-tumbuhan mati. Merusak tanam-tanaman semuanya, rugi mereka. Diingatkan oleh Allah, ayo kamu diberi peringatan, kamu harus sadar. Kemudian wadhafadi'a, katak. Allah kirimkan kepada mereka katak. Ay wa arsalna dhafadi'a famala'at aniyatahum wa at'imatahum wa madaji'ahum. Allah kirimkan kepada mereka katak, di mana-mana katak di mana-mana kata, banyak kata itu. Di bejana-bejana mereka banyak katanya. Di makanan-makanan mereka banyak katanya. Di tempat tidur mereka banyak katanya. Di sini kata, di sana kata, di situ kata, semuanya kata. Ini ujian dari Allah. Ayo kamu diberi peringatan, kamu harus sadar. Kemudian berikutnya lagi, wadam, wadam, dan darah. Darah. Maksudnya apa darah di sini? Ai wa arsalna aidan ad-dam fasarat anharuhum wa abaruhum daman lam yajidu ma'an salihan lisyurb dan kami juga mengirimkan kepada mereka darah sehingga sungai-sungai dan sumur-sumur mereka berubah menjadi darah sehingga mereka tidak mendapatkan air yang layak untuk diminum. Di mana-mana darah, sini darah, sana darah, semuanya darah. Ini ujian berat. Itulah ayat-ayat Allah, uh, mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk mengingatkan Fir'aun supaya dia sadar supaya dia berhenti dari kesombongannya, kelalimannya, kesewenang-wenangannya, supaya dia mau tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baru wa kanu qauman mujrimin. Ternyata mereka tetap sombong tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah kaum yang berkelimang dalam dosa. Mereka melakukan apa-apa yang dilarang Allah daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka melakukan kefasikan-kefasikan dan mereka benar-benar melampaui batas dan membangkang serta berkepala batu. Jadi ini maksud daripada sembilan mukjizat sembilan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa untuk meyakinkan Fir'aun bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Musa adalah benar-benar Nabiullah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kumpulan-kumpulan ayat ini telah terpenuhi sembilan mukjizat itu. Yang pertama-tama adalah tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular. Yang kedua adalah tangan Nabi Musa yang bisa mengeluarkan cahaya. Yang ketiga adalah Allah menimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya musim paceklik. Tidak turun hujan, kering, tandus di mana-mana. Untuk menyadarkan mereka. Yang keempat adalah kurang buah-buahan buah-buahan sangat kurang sekali dan sulit didapatkan. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan buah-buahan, padahal itu merupakan kebutuhan mereka. Yang kelima adalah atufan, banjir bandang, yang menenggelamkan tanaman mereka, buah-buahan mereka. Yang keenam adalah al-jarat, belalang. Belalang yang memakan eh, tanaman mereka, buah-buahan mereka, pintu-pintu rumah mereka, atap-atap rumah mereka, bahkan juga pakaian mereka. Yang ketujuh adalah al kumal kutu, yang merusak tanaman dan membuat binatang serta tumbuhan mati. Yang kedelapan adalah al-dhafadi' katak Di mana-mana ada katak di bejana mereka, makanan mereka, bahkan tempat tidur mereka, di kamarnya banyak kata. Kemudian yang kelima adalah, yang kesembilan adalah adam, yaitu darah. Di mana-mana ada darah. Sungai berubah menjadi darah, sumur jadi darah. Sulit mendapatkan air yang layak untuk diminum. Itulah sembilan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Tapi yang namanya Fir'aun, sekali Fir'aun, tetap Fir'aun. Dia adalah orang yang kafir, yang sombong, yang benar-benar melampaui batas. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Kasih Allah bersama Anda, Allah mencintai Anda, dan ridho Allah meliputi Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sekarang kita membahas tentang 10 ayat yang merupakan syariat Nabi Musa alaihissalam. salam yang mana hal ini ya, diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau mengatakan sanatnya adalah hasanun sahih juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mengatakan sanatnya sahih diriwayatkan melalui jalan sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang 10 ayat yang dibawa oleh Nabi Musa yang merupakan syariat dan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Yaitu saya sebutkan dulu secara global, kemudian dijelaskan satu persatu. Yang pertama-tama, la tusyriku billahi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, wala taznu, jangan berzina. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Yang keempat, wala tasriqu, jangan mencuri. Yang kelima, wala tasharu, jangan mengamalkan sihir. Yang keenam, wala tamshu bibari'in ila sultanin fayaqtul. Jangan kamu membawa orang yang tidak bersalah kepada penguasa, lalu penguasa itu membunuh orang tersebut. Yang ketujuh wala ta'kulur riba, jangan memakan riba. Yang ke-8 wala taqdhifu muhsanah, jangan menuduh perempuan baik-baik sebagai orang yang telah berselingkuh atau serong. Yang ke-9 wala tafirru minaz jangan kamu lari dari medan perang. Dan yang terakhir, yang ke-10 wa وعليكم ya معشر yahud خاصة Yang kesepuluh adalah khusus bagi kamu wahai orang-orang Yahudi yaitu la ta'du fis sabt jangan memancing ikan pada hari Sabtu jangan berburu ikan pada hari Sabtu itu sepuluh ayat sepuluh ayat syariat Nabi Musa alaihi salam mari kita bahas satu persatu yang pertama-tama adalah La tusyriku billahi syai'a Jangan syirik Jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun Ini adalah ajaran yang prinsip Semua nabi, semua rasul tidak ada khilaf Tentang la ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Beribadah hanya kepada Allah saja Jangan syirik Jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Dan syirik ini macam-macamnya sangat banyak. Dan kita telah sering membahasnya. Di antaranya adalah syirik dalam niat. Niatnya enggak ikhlas, bukan karena Allah beramal karena yang lain selain Allah atau beramal karena Allah tapi kecampuran karena yang lain selain Allah atau juga syirik dalam doa, berdoa meminta-minta kepada selain Allah, ah, meminta-minta kepada orang mati. Kemudian juga ah, syirik dalam arti percaya kepada tukang ramal, percaya kepada dukun, Datang kepada dukun mengamalkan yang seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Macam-macamnya syirik. Dan kita harus waspada. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita cuma satu. An ya'buduhu. Wa la yushriku bihi syai'a. Ibadah kepada Allah. Jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang diminta oleh Allah cuma satu, ibadah jangan syirik. Selesai itu aja. Dan kalau kita telah beribadah dan kita tidak syirik, maka Allah tidak akan menghukum kita. Allah tidak akan menyiksa kita. Kemudian yang kedua adalah wala taznu, jangan berzina. Jangan berzina. Zina ini juga diharamkan mulai dahulu kala. Karena zina itu adalah perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Bukan hanya berzina yang dilarang, mendekati zina pun dilarang. Pacaran dilarang. E, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tanpa ada perlunya, tanpa ada hajat. Dilarang demi menutup pintu ke arah zina. Berdua-duaan laki perempuan yang bukan mahram dilarang. Salaman dengan perempuan bukan mahram dilarang. Terus. Bahkan berjabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Itu adalah dosa yang dahsyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Jadi lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. berzina. Karena itu juga musik dilarang. Musik itu dilarang. Kenapa? Li'annal ghina bariduz zina. Karena musik atau nyanyian itu pengantar menuju zina. Ya, gara-gara nyanyi-nyanyi akhirnya terbawa untuk mempraktekkan apa yang dinyanyikan itu. Zina dan zina ini berat, zina ini berat, hukumannya di dunia dan di akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan inna zina dainun fa in aqrattahu kana al-wafa min ahli baitik zina adalah sama dengan hutang kalau Anda hutang maka Anda harus bayar hutang itu kalau Anda menzinai keluarganya orang maka keluarga Anda ada yang dizinai oleh orang Allah Maha Adil ini bukan hukum karma tapi ini adalah al-jaza'u min jintil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Fakama tudan. Sebagaimana anda berbuat, maka seperti itu pula anda diberikan balasan. Sebagaimana seorang pemuda yang datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin mau berzina. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak dia berbicara dengan logika Maukah kamu kalau ibumu dizinai, bibimu, adikmu, kakakmu, anakmu, keluargamu? Tidak mau. Demikian pula semua orang juga tidak mau, kata Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya orang yang berzina itu, yang dizinai adalah keluarganya orang. Mungkin istrinya orang, ibunya orang, bibinya orang, adiknya orang, kakaknya orang, anaknya orang, dan seterusnya. Kalau kita tidak mau terjadi kepada keluarga kita, kenapa mau terjadi kepada keluarga orang lain? Zina. Belum lagi kalau nanti sampai ada hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Maka anak yang ada di dalam perut perempuan itu adalah anak yang tidak berbapak. Karena itu adalah hasil sebelum nikah. Secara syar'i anak itu nggak punya bapak. Walaupun secara biologis dia punya bapak. Secara syar'i enggak punya bapak. Walaupun seandainya kemudian setelah hamil nikah, yang menikahi itu yang sudah menzinai, laki-laki yang menzinai menikahi, sama saja enggak boleh. Bahkan bahkan menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah. Pendapat yang benar, menikah dalam keadaan hamil tidak sah. Karena seorang perempuan itu baru diperbolehkan nikah setelah melahirkan. Dalam keadaan hamil nggak boleh. Jadi ya, perzinahan ini berat sekali, berat sekali. Sehingga seorang anak yang lahir dari perzinahan, hamil di luar nikah, itu nanti kalau menikah, kalau dia anaknya perempuan, kalau mau nikah, walinya adalah wali hakim. Karena dia tidak punya wali. Dia nggak punya bapak. Dia cuma punya ibu. Nasabnya ke ibunya. Seperti Isa bin Maryam, maka ibunya nasabnya, karena nggak punya bapak. Jadi kalau mau nikah walinya wali hakim, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-sultanu waliyu man la waliya laha." As-sultan, penguasa, hakim. Itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Termasuk anak-anak hasil zina. Ah, kita perlu waspada masalah perzinahan ini. Kemudian yang ketiga, wala taqtulun nafsallati lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Jangan bunuh orang. Membunuh orang itu berat. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda 'adaban 'azima. Jadi orang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka tempatnya adalah jahanam, kekal di neraka selamanya. Dia dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan Allah telah menyediakan azab yang dahsyat untuk dia karena membunuh seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin. Ibnu Abbas, sebagian ulama mengatakan di neraka kekal, sebagian mengatakan dia lama sekali di neraka sehingga diibaratkan dengan kekal di neraka, membunuh orang mukmin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Atau kama qala alaihi salatu wassalam hilangnya dunia itu lebih lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi nyawa seorang muslim lebih mahal daripada dunia. Jadi membunuh orang itu berat. Jangan membunuh orang. Dan termasuk yang dipertanggungjawabkan di akhirat pertama kali. Dosa-dosa di antara manusia adalah ad-dima, ad masalah darah. Menumpahkan darah, membunuh orang kecuali membunuh dengan cara yang benar. Apa maksud daripada membunuh dengan cara yang benar itu? Maksudnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama-tama orang yang sudah pernah menikah tapi dia masih berzina. Yang kedua orang membunuh maka hukumannya dibunuh. Yang ketiga orang yang murtad keluar dari Islam. Jadi itu dibunuh tidak apa-apa. Orang yang sudah menikah tapi dia masih berzina. Baik dia seorang istri atau suami atau janda atau duda. Nah, itu hukumannya dibunuh, dirajam. Tapi yang melaksanakan bukan kita, pemerintahan yang resmi. Dirajam, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Ini juga menunjukkan betapa jeleknya perbuatan dosa zina. Sehingga hukumannya adalah hukuman yang sangat uh, sangat um, mencengangkan seperti itu. Kemudian yang kedua orang membunuh dibunuh, kisos namanya, kisos. Yang ketiga adalah orang murtad keluar dari Islam supaya orang tidak main-main dalam agama, keluar masuk Islam. Kemudian yang berikutnya lagi yang keempat adalah wala tasriku, jangan mencuri. Jangan mencuri, mencuri itu berat. Mencuri miliknya orang pribadi adalah dosa. Mencuri miliknya orang banyak, dosanya lebih banyak. Jadi mencuri hartanya orang pribadi itu dosa. Apalagi mencuri harta milik orang banyak, milik yayasan misalnya, milik organisasi misalnya, atau milik rakyat seperti korupsi itu dosanya banyak. Karena dia mengkhianati orang banyak sehingga dosanya lebih banyak lagi. Mencuri. Mencuri ini adalah perbuatan yang amat sangat buruk. Jangan sampai gara-gara mencuri yang sepele masuk neraka. Sebagaimana hal ini terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peperangan Eh, ketika itu ada seorang yang gugur di medan perang. Para sahabat mengklaim dia adalah mati syahid. Fulan syahid, fulan syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Dia adalah ahli neraka. Wah, para sahabat kaget semuanya. Kenapa? Kenapa? Akhirnya dicari, dicari dan dicari, akhirnya mereka menemukan sebabnya ternyata dia mencuri sandal mencuri sandal. Itu harta rampasan perang belum dibagi sama dia dicuri. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syirak au syirakan finnar." Gara-gara sepasang sandal dia masuk neraka. Gara-gara mencuri sandal dia masuk neraka. Mencuri. Mencuri ini adalah buruk sekali. Jangan mencuri. Dan orang yang mencuri taubatnya, hartanya yang telah dia curi itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau dia tidak tahu lagi pemiliknya kepada ahli warisnya, kalau tidak tahu juga maka disodakohkan dengan niat untuk orang yang memilikinya itu. Kemudian berikutnya yang kelima adalah wala tasharu. Jangan kamu me melakukan sihir. Ya, sihir Ya ini macam-macam sihir ya termasuk datang ke dukun, e, tukang ramal, bertanya saja atau mempercayai bahkan atau bahkan mencelakakan orang lain. Ah, ini sihir, ini berat. Ini juga ancamannya berat. Di dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, tanya saja tidak diterima salatnya 40 hari. Tanya saja tidak diterima salatnya 40 hari. Bagaimana kalau percaya? Wa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam au kama qala. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal lalu dia mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Dan ini banyak ya di televisi termasuk rek uh, spasi ini ketik ini ketik itu minta diramal macam-macam itu bohong semuanya Islam datang memberantas itu semuanya. Islam mengajak hati kita supaya tetap utuh menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak terpecah-pecah ke sana kemari. Sihir apalagi sampai mencelakakan orang, menyantet orang, santet dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Para tukang sihir tidak akan menang sampai kapanpun dan dimanapun mereka berada. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Yang penting kita punya persiapan-persiapan membaca dikir-dikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir tidak akan menang sampai kapanpun. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah wala tamshu bi bari'in ila sultanin fayaqtuluh Jangan kamu membawa orang yang tidak bersalah kepada penguasa lalu penguasa membunuhnya. Artinya jangan membuat fitnah. Jadi menfitnah orang dilaporkan kepada penguasa, dibawa kepada penguasa, difitnah. Padahal orang itu tidak salah, tidak tahu apa-apa. Dia berlepas diri dari semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Lalu ternyata penguasa membunuhnya. Ini jangan dilakukan. Karena penguasa itu identik dengan kedoliman, kelaliman, dan kesewenang-wenangan. Maka kita jangan eh, membantu orang yang dolim, yang lalim, dan sewenang-wenang. Tugas kita justru mengingatkannya, menasehatinya dengan cara yang baik yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, ridwanullahi ta'ala alim ajma'in. Kemudian yang ke tujuh, wala ta'kulur riba. Jangan makan riba. Ini juga dosa yang amat sangat dahsyat, riba. Di dalam Al-Qur'an terlalu banyak ayat-ayat mengenai riba. Terutama adalah di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan ayat-ayat terakhir yang berkaitan dengan permasalahan riba yaitu di dalam surat Al-Baqarah e, mulai dari ayat 275 sampai 281 yang mana Allah mengatakan pemakan riba itu seperti orang kesurupan. Tidak pernah puas. Dia benar-benar tega, nggak punya perasaan. Bahkan nanti hari kiamat bangkit dari kubur seperti orang kesurupan, sempoyongan. Orang yang memakan riba dia sama dengan mengajak perang Allah dan Rasulnya. Riba itu ada 70 cabang lebih. Yang paling ringan dosanya seperti anak menzinai ibunya. Kemudian juga satu peser uang riba lebih berat dari 36 perzinahan. Dan riba itu walaupun tampaknya banyak, tapi hasilnya adalah sedikit, tidak barokah. Riba itu adalah kita mendapatkan harta kita berkembang tanpa usaha. Berkembang harta tanpa usaha. Termasuk bunga, bunga bank itu adalah riba. Termasuk para rentenir yang meminjamkan uang, menghutangkan uang, lalu minta agar supaya ketika dikembalikan lebih. Itu riba. Dan ini banyak macamnya. Termasuk tukar cek Ya, orang membuka cek misalnya 10 juta, lalu dijual cek itu 9 juta, dia mengharapkan uang cash, uang kontan. Ya, dia dapat 9 juta. Nanti orang yang dapat cek itu bisa ngambil 10 juta. Ini juga riba, macam-macam riba ini. Kita harus waspada. Dan e, riba ini e, semua yang terlibat dalam transaksi ribawi kena dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat semuanya pemakan riba, yang membayarkan riba, yang mencatat transaksi riba, yang menjadi saksi transaksi riba, dilaknat semuanya. Bahkan para ulama mengatakan semua yang terlibat dalam riba, termasuk mereka-mereka yang berada di bank-bank konvensional, yang jelas-jelas bank-bank riba itu semuanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kerja di sana juga kena apa namanya termasuk juga tukang sapunya, termasuk juga eh, satpamnya dan yang lainnya. Karena mereka tolong menolong dalam dosa dan eh, dan pelanggaran. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong dalam dosa dan uh, pelanggaran. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya ya harus taubat, bertakwa kepada Allah dan pasti Allah memberikan jalan keluar. Yang penting adalah kita hidup di atas garis Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti setelah mati. Dunia adalah tempat ujian. Dan kita harus berani mengambil sikap untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita siap dengan semua resiko yang terjadi dari sikap kita itu riba. Kemudian yang ke delapan adalah yang ke sembilan, yang ke sembilan maksudnya ya. Ah, Sembilan, sembilan. Oh ya yang ke delapan, yang ke yang ke delapan. Wala takdifu muhsanah, yang ke delapan yaitu uh, jangan menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan dia telah berbuat serong atau berselingkuh. Nah, ini juga dilarang. Jadi perempuan yang baik-baik, yang beriman, tidak tahu menau, dituduh dia telah berselingkuh. Dituduh dia telah berbuat serong. Karena di dalam Islam ketika seseorang menuduh orang lain berzina, berzina itu harus bisa mendatangkan empat orang saksi. Yang mana keempat orang saksi itu semuanya melihat dengan mata kepalanya bahwa laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alat perempuan itu. Lihat dengan mata kepala jelas, bukan foto, bukan gambar, bukan film, bukan yang lainnya. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah karena sulit pembuktian seperti itu. Karena itu jangan gampang-gampang nuduh orang yang baik-baik, yang tidak tahu apa-apa, yang beriman, dituduh telah berbuat serong atau berselingkuh. Kemudian yang kesembilan adalah wala tafirru minaz zahaf. Jangan lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Orang kalau sudah perang itu bismillah, tawakal tu allah, jihad fi sabilillah. Yang ada hanya dua pilihan, mati syahid atau menang. Karena ketika orang itu lari dari medan perang, ini akan menimbulkan dampak psikologis kepada teman-temannya sesama mujahid. Mereka akan menjadi down, jiwa mereka menjadi lemah, mereka jadi takut melihat temannya ini lari. Karena itu dilarang. Kecuali kalau lari untuk ngatur siasat perang, strategi perang, gabung dengan kelompok yang lainnya, nggak apa-apa. Kalau yang dilarang ini adalah memang benar-benar lari, melarikan diri dia, lecek, pengecut, itu dilarang. Kemudian yang terakhir adalah ini khusus orang Yahudi. Wa alaikum ya ma'syaral yahud khassa la ta'du fis sabat. Itu khusus Yahudi, jangan memancing ikan hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu oleh Allah diuji Nggak boleh ngambil ikan hari Sabtu dan subhanallah kalau hari Sabtu ikannya itu muncul, kelihatan buahnya ikannya. Akhirnya mereka membuat tipu daya. Mereka menyebarkan perangkap hari Jumat, kemudian eh, hari Sabtu itu ikan-ikan masuk ke dalam perangkap itu, hari Ahadnya mereka ambil perangkap itu, membuat tipu daya. Membuat tipu daya. Teman-temannya lihat tidak mengingkari malah niru, niru, niru dan niru Akhirnya mereka oleh Allah dikutuk, dijadikan oleh Allah kiradatan khasiin, dijadikan oleh Allah sebagai kera-kera yang hina. Ya, inilah 10 ayat syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini sama dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sama. Cuman yang beda yang yang ke-10 aja yang berbeda. Itu khusus Yahudi. Kalau semuanya 9 itu sama dengan Islam. Jadi masalah riba, pengharaman riba itu juga diharamkan kepada Yahudi. Bahkan di Injil itu banyak ayat yang menerangkan tentang haramnya riba. Cuma nggak dipraktekkan, ditutup-tutupi ayat itu nggak pernah dibaca. Ya inilah uh, yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ini bagian terakhir ya tentang Nabi Musa. Yaitu 9 mukjizat dan 10 ayat Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan insya Allah pada waktu berikutnya nanti kita lanjutkan dengan kisah Nabi yang lainnya lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli alaihi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Kajian kita di kesempatan malam hari ini yang sampai pada kitab Qasul Anbiya dan bagian terakhir dari lanjutan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan selanjutnya kami akan langsung masuk pada sesi tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang sesuai berkenaan dengan materi kajian kita di kesempatan malam hari ini. Bentar ya. Ya. Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tidak ikut jamaah karena saya pernah Bentar, bentar. Nah, Ustaz. Kita pilih yang sesuai dengan materi aja ya. Nah. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila orang kena sihir selalu marah dan selalu ingin pergi dari rumah dan selalu pikirannya di hatinya selalu takut dari ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi eh, memang benar, memang benar sekali ya. Sihir itu ada dan orang yang kena sihir itu memang biasanya ada pengaruh-pengaruhnya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita telah diberikan obatnya yaitu di ruqyah dengan ruqyah syar'iyyah. Yaitu dibacakan ayat-ayat Quran, ya baca ayat-ayat Quran, doa-doa, insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jinnya itu insyaallah keluar. Jadi harus dilawan ya, dilawan dengan cara pengobatan yang syar'i. Dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa ketika mengalahkan para tukang sihir, kemudian juga ayat kursi dan doa-doa yang lainnya insyaallah oleh Allah disembuhkan dan kita tidak boleh menyerah kepada kebatilan. Yang hak harus menang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran harus mengalahkan kebatilan. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz penyejuk umat, Ustadz, setiap saat hatiku tiba-tiba ingin selalu berdoa tanpa ada sebab dan bila sudah kulakukan, aku tenang. Dan ini sering Ustadz, bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Ya Alhamdulillah itu adalah ilham dari Allah kepada Anda untuk berdoa dan berdoalah. Sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, إني لا أحمل هم, هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه Aku tidak terlalu memikirkan tentang dikabulkannya doa. Yang aku pikirkan adalah doa itu sendiri. Apabila seseorang diberi ilham untuk berdoa, maka berarti Allah hendak mengabulkan doanya. Jadi kalau Anda ingin berdoa, doa, jangan ditahan doa. Berarti memang Allah yang menggerakkan hati Anda untuk berdoa dan Allah mengabulkan doa Anda. Alhamdulillah. Ya, fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang anda rindukan dakwahnya dan saya cintai karena Allah. Anak sungkan bila tidak bersalaman dengan bapak mertua kakak Ana, Pak D dan kakek bahkan bukan muhrim Ana. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ana sungkan bila tidak bersalaman dengan bapak mertua kakak. Bapak mertua mertuanya kakak ya. Ya, ya tidak boleh, tidak boleh sungkan. Mengamalkan agama tidak boleh sungkan. Agama itu adalah hak, adalah hak, batil adalah batil, tidak boleh sungkan. Jadi mertuanya kakak anda, yaitu adalah mahromnya kakak anda. Nah bagi anda bukan mahrom Kalau ada perempuan, mertuanya kakak anda laki, ya orang lain bagi anda. Tidak boleh. Sungkan itu tidak boleh. Harus diterangkan saya sebenarnya kepingin juga salaman. Tapi ternyata di dalam Islam tidak boleh. Ini tidak boleh, ini loh ada hadisnya, ini ada ayatnya. Jadi mohon dimaafkan, saya bukan sombong. Tapi memang inilah aturan agama. Sekali lagi mohon dimaafkan. Ya gitu aja, jangan salaman. Tidak boleh salaman, tidak boleh sungkan. Terus kapan Anda anda apa namanya mau mau mengamalkan kebenaran kalau harus sungkan-sungkanan, pakai wuh, pakai wuh. Ya. Harus tidak boleh ya kebenaran diamalkan. Tidak ada istilah sungkan. Yang penting caranya baik, arif, bijaksana, sopan, akhlak, tapi kebenaran tetap jalan terus. Adapun Pak D, Pak D itu kan paman kan ya, paman ya. Saudaranya bapak, saudaranya ibu kan. Ya tidak gitu ya. apa-apa mahram. Pak D itu mahram saudaranya bapak sama saudaranya ibu itu mahrum. Demikian pula kakek, kakek itu mahrum ya. Yang dimaksud kakek ini adalah bapaknya bapak atau bapaknya ibu ya, itu mahrum. Bukan bapaknya orang lain loh ya, bapaknya Anda sendiri. Jadi bapaknya bapak atau bapaknya ibu itu mahrum seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita mampu mengamalkan Islam secara kafah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi fik. Ustadz, kalau seseorang zina, apakah sama dosa keluarganya yang mendapat karma dizinai orang uh, dengan maksud dengan maha, dimahabahi padahal keluarganya orang baik atau soliha syukran jazakumullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa fiq barakallah wa iyyak jadi ini ada keluarganya dizinai karena dimahabai. Maksudnya dipelet ya. Apakah keluarganya dosa? Ya, dilihat dulu kalau memang keluarganya itu kurang memperhatikan, cenderung untuk mengabaikan anaknya sehingga sampai melakukan itu, ya mereka juga terlibat dalam dosa. Kecuali kalau keluarga sudah berusaha maksimal mendidik anaknya, membina, membimbing, memperhatikan, mengawasi, mengayomi, dan yang lainnya maksimal, mentok. Ternyata anaknya nakal juga. Maka di sini mereka tidak tidak berdosa di hadapan Allah. Karena mereka sudah berusaha maksimal. Sama dengan Nabi Nabi Nuh alaihi salam, anaknya kafir, Kan'an. Tapi Nabi Nuh tidak dosa, karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal. Jadi begitu. Kemudian jangan takut dengan pelet atau mahabbah atau apa. Jangan takut. Itu semua tidak ada apa-apanya. Itu adalah perbuatannya setan. Dan setan itu takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting anda bertakwa kepada Allah. Membaca zikir. Insya Allah semua yang buruk-buruk akan dihindarkan dari anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Mantap sekali. Assalamualaikum, Ustadz yang saya cintai karena Allah. Di sekitar saya banyak sekali anak yang pacaran. Sebenarnya saya ingin mendakwahi mereka, cuma saya khawatir diputar balik diputar balikkan pada saya mengingat saya dulu juga pernah pacaran dengan suami sebelum menikah. Bagaimana kalau diingkari dengan hati saja? Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya karenanya Kalau kita melihat kemungkaran Dan kita mampu merubah dengan tangan Maka rubah dengan tangan Kalau tidak mampu dengan lisan Tidak mampu dengan hati Dan itu adalah iman paling lemah Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau mampu dengan tangan dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati dan itu iman yang paling lemah. Jadi Anda memang sekarang pacaran di mana-mana. Bahkan kita lihat pergaulan muda-mudi bebas luar biasa. Laki perempuan bukan mahram, goncengan sepeda motor. Kayak suami istri yang nikah sudah 50 tahun. Padahal mereka pacaran. Nah, subhanallah, goncengan begitu mesra. Sampai-sampai ya kita jadi berprasangka buruk. Tidak mungkin kita berprasangka baik. Kita jadi suudon. Karena ada indikasi-indikasi ke arah sana. Seperti itu. Sehingga pernah diadakan survei bahwa uh, pemuda dan pemudi di kalangan terutama mahasiswa dan mahasiswi uh, itu sudah sedikit yang masih gadis. Kebanyakan sudah tidak gadis lagi, enggak, tidak perawan lagi. Karena sudah terkenal dan ini merupakan rahasia umum, kalau pacaran di antara mereka itu harus berani tidur bersama. Kalau tidak mau telanjang di depan pacarnya dianggap tidak setia. Kalau kamu tidak mau telanjang di depanku, berarti kamu tidak setia. Aku putuskan cintaku dengan kamu. Nah, kemudian juga kadang dia foto dirinya dalam keadaan telanjang, lalu fotonya dikirimkan ke pacarnya melalui MMS. Ya. Ayo kirimkan fotomu lagi. Kalau kamu tidak kirimkan fotomu, berarti kamu tidak setia. Kita putus saja. Subhanallah, seperti itu. Yang paling banyak dibodohi, yang paling banyak diakali adalah kaum perempuan. Paling banyak diakali. Dan subhanallah, mereka itu paling senang diakali. Paling senang diakali. Paling senang dengan laki-laki suka ngakali. Suka bohongi. Subhanallah, ini banyak kejadian. Jadi dirayu-rayu. Ya, nanti kamu saya nikahi, jangan khawatir, nanti saya belikan kamu rumah, saya kasih ini, saya kasih itu. Sudah dikumpuli, beberapa kali ditinggal, cari mangsa lagi. Karena dia itu ibaratnya adalah eh, serigala berbulu domba. Ibaratnya dia itu adalah eh, Dracula, Dracula, vampir-vampir yang haus darah. Setelah ngambil darahnya sini, ngambil darah sana, ngambil darah sana. Seperti itu, harus waspada. Jadi yang paling kasihan itu perempuan. Kasihan, didolimi mereka itu, didolimi. Tapi anehnya, mereka senang diperlakukan seperti itu. Senang dengan laki-laki nakal, senang dengan laki-laki jahat yang suka merayu dengan rayuan-rayuan gombal, dengan kata-kata manis semanis madu, padahal penuh dengan racun. Itu ya ini perlu waspada. Apalagi dengan adanya sarana-sarana Facebook misalnya. Facebook itu adalah alat, sarana, tergantung pemakainya. Dipakai untuk dakwah jadi dakwah, dipakai untuk pacaran jadi pacaran dipakai untuk transaksi perzinahan jadi. Bahkan saya dengar di Malang ini Facebook dimanfaatkan untuk transaksi pelacuran. Di Malang saya dengar itu dari saksi nyata dan dia telah mengecek sendiri. Jadi Facebook dijadikan alat untuk transaksi pelacuran besar-besaran. Subhanallah, luar biasa. Ini harus waspada. Mari anak-anak kita kita perhatikan. Tanggung jawab kita, pendidikan anak, kita perhatikan. Jangan sampai kita teledor sehingga mereka dimangsa oleh serigala-serigala dan Dracula-Dracula nakal itu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Apalagi kalau sampai hamil di luar nikah, ada benda bergerak di perutnya. Jangan salahkan siapa-siapa. Ibaratnya mereka itu membuka pintu rumahnya Lalu mengatakan kepada pencuri, wahai pencuri silakan masuk. Lalu pencuri masuk, mencuri. Kemudian dia berteriak-teriak, tolong saya kemalingan, saya kemalingan. Terlambat. Anda membuka pintu, Anda mempersilahkan pencuri untuk masuk rumah Anda. Dan sekarang pencuri telah mencuri milik Anda. Hilang permata Anda. Ya, subhanallah. Jadi Anda harus dakwah ya. Adapun kalau Anda dulu mantan, mantan pernah pacaran itu masa lalu. Dan itu bukan alasan untuk meninggalkan dakwah. Dakwah itu yang penting Anda mengingatkan orang dan Anda berusaha untuk mengamalkan. Jadi kalau mereka mengatakan kamu dulu kan juga pacaran. Iya, saya dulu masih tidak ngerti, bodoh. Kalau saya tahu ya tidak pacaran. Ya begitu. Yang penting saya melarang kamu pacaran itu bagus. Iya, saya melarang kamu pacaran bagus. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Jadi jangan mundur dakwah jalan terus. Mau diingkari, mau diapakan biasa. Itulah medan dakwah. Dihina, dicaci, difitnah, diputar balik apapun. Tenang aja, santai saja. Allah bersama Anda. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, fadol. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz saya mau tanya, mengucapkan salam sama lain jenis itu boleh apa tidak? Terima kasih Ustadz, saya tunggu jawabannya. Wirai di Sumber Pasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada lawan jenis ya, yang bukan mahram, itu para ulama mengatakan uh, kalau menimbulkan fitnah tidak boleh dilakukan. Kalau menimbulkan fitnah ya. Kalau tidak menimbulkan fitnah tidak apa-apa. Kalau menimbulkan fitnah misalnya muda-muda apalagi milih-milih ya, ini cantik-cantik kayak salam aja, itu tidak boleh. Jadi intinya kalau menimbulkan fitnah dilarang. Jadi dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dicintai Allah yang dimaksud wali hakim dalam perkawinan itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Wali hakim itu maksudnya adalah ya yang resmi, maksudnya wali hakim itu kalau kita ya KUA itu, kantor urusan agama. Bukan asal comot saja, Comot kiai jadi wali, comot ustaz jadi kiai, ah, ngawur itu namanya. Jadi maksudnya wali hakim itu sultan, sultan itu penguasa. Kalau di kita ya KUA itu. KUA itu yang resmi itu loh. Ya, Fanto silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, jika kita pernah berzina dengan seseorang, lalu suatu hari nanti kita menikah dengan orang tersebut, itu boleh apa tidak Ustaz? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan syarat. Syaratnya adalah taubat. Taubatan nasuha. Dua-duanya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan ngulangi selama-lamanya, lalu menikah. Boleh. Boleh ya. Dengan catatan tidak dalam keadaan hamil loh ya. Iya, Fadal silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau minta barokah doa dari minuman kepada kiai atau ustadz untuk suatu penyakit bagaimana hukumnya? Apakah termasuk syirik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud di sini adalah air lalu diberi bacaannya, itu tidak apa-apa selama bacaannya tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ya. Jadi air kasih bacaan Al-Fatihah atau bacaan apa doa-doa nggak ada penimbangan itu nggak apa-apa itu boleh termasuk ruqyah syariah dengan catatan kita tetap yakin yang menyembuhkan Allah itu hanya perantara saja, perantara yang dibolehkan oleh syariat. Ya, fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zulkifli, saya punya saudara ambil anak di luar nik ambil anak di luar nikah. Anaknya perempuan. Nanti misal mau nikah, itu bapak tiri apa boleh Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya bagaimana ini? Eh, ambil anak di luar nikah, anaknya perempuan nanti mas, misal mau nikah, itu bapak tiri apa boleh? Yang jelas kalau nikah itu walinya ya, walinya itu bapaknya yang asli. Jadi bapaknya yang asli yang melalui pernikahan yang sah. Kalau bapak dari hasil zina itu bukan bapaknya. Demikian pula bapak tiri itu tidak boleh. Wali itu bapaknya yang asli. Yang berasal dari pernikahan yang syar'i. Kalau nggak ada ya wali hakim, wali hakim ya. Atau kalau memang uh, bapaknya meninggal dunia misalnya uh, ya pindah kepada wali yang setelahnya, bapaknya bapak atau kepada kalau nggak ada kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya yang laki, kalau nggak ada kepada pamannya, saudaranya bapak maksudnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya anak hasil zina? Apa anaknya menanggung dosa orang tuanya? Syukron atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Tentu saja anak hasil zina tidak ikut dosa. Tidak ikut dosa anak itu. Yang dosa adalah orang tuanya tapi memang anak itu statusnya memang agak rendah. Karena dia anak dari air mani yang tidak halal. Ya. Namun demikian ya kembali kepada anak itu sendiri. Kalau dia berusaha untuk jadi orang baik, soleh, ya, ya insya Allah dia jadi baik. Yang jelas di mata manusia dia itu rendah karena dia anak hasil zina seperti itu ya. Walaupun di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia adalah yang paling takwa. Karena itu kalau mau zina mikir-mikir dulu. Nanti kalau sampai hamil punya anak kasihan anaknya. Walaupun anak nggak ikut dosa ya, tapi anak itu istilahnya derajatnya rendah di hadapan manusia. Bagaimanapun juga. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum, Ustadz yang selalu dilindungi Allah. Ustadz, bagaimana apabila seorang hamba sudah melakukan salah satu dosa yang Ustadz sebutkan? Bagaimana cara menebusnya? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Ya, solusinya adalah bertaubat taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji nggak akan ngulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang lain diselesaikan urusannya. Kemudian yang banyak beramal soleh, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, fadal. Assalamualaikum, Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya menerima gaji pensiunan? Apakah termasuk riba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Tentu tidak ya, tentu tidak. Gaji pensiunan itu bukan riba. Itu adalah halalan thayyiban. Jadi orang kerja lalu dia pensiun dapat pensiunan itu halalan thayyiban, bukan riba itu. Bentar ya. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap kakek saya yang menjadi dukun? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Anda adalah sikap Anda adalah menasehati, mendakwai dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan atau Anda meminta kepada orang-orang yang disegani oleh kakek Anda untuk menasehati kakek Anda anda berdoa untuk kakek Anda supaya dapat hidayah, ya Anda lakukan terus-menerus tanpa mengenal putus asa. Kemudian yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah perdukunan ini masalah akhirat. Kalau tidak diselesaikan di dunia nanti berat. Ya, fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa benar berdoa itu diawali membaca salawat Nabi supaya cepat dikabulkan oleh Allah dari syukron? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Benar sekali ini ya, benar sekali. Memang betul. Kalau kita berdoa jangan lupa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya Demikian pula diakhiri dengan solawat dan pujian-pujian kepada Allah. Beliau bersabda dalam hadis sahih, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alai." Semua doa terhalangi sehingga bersolawat dulu kepadaku. Jadi doa terhalangi sehingga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau doa itu muji Allah dulu, lalu solawat kepada beliau dan keluarganya, ditutup dengan solawat kepada beliau dan keluarganya, lalu muji Allah subhanahu wa taala Bahkan juga kalau bisa di tengah-tengah doa bersolawat lagi seperti itu. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu. Sebenarnya di sini masih lebih banyak lagi SMS-nya dan sebagian juga berada di luar materi, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم رزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatkan kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berilah kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berilah kami minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu tekuk tidak akan haus selama-lamanya yang jumlah bejanan yang sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami semuanya, untuk ibu dan bapak kami, untuk kaum muslimin semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan penutup yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan penutup umur yang buruk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.